Rasul Yogyakarta Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bisanin la yamitin Nama ba'du Pendengar radio muslim yang semoga Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali di sini bersama kami di mana kita akan belajar pada kesempatan kali ini belajar tentang ya seputar hukum-hukum tajwid di mana kita menggunakan buku panduan yaitu Tufatul Atfal ya yang ditulis oleh beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dan e, di sini kita menggunakan terjemahan yang diterjemahkan oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi yang sebenarnya judul aslinya buku tersebut adalah Irtiqa'ud Dilal ya, yang ditulis oleh Abu Abdi Tawab Abdul Majid Ar-Royash Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita ambilkan dari beberapa syarah matan Tufatul Atfal seperti Aisarul Maqal yang mungkin penjelasannya bisa lebih uh, lengkap dan lebih mendalam yaitu walaupun kitabnya tipis gitu ya namun uh, sangat bagus untuk melengkapi belajar kita dalam mempelajari matan Tufatul Atfal. Berangkat dari muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita pada kesempatan sebelumnya sudah membahas yaitu hukum mat ya secara global yaitu di bait dari bait ya 30 eh, ya 35 sampai dari sampai bait ke 40 42. Nah, itu kita sudah selesaikan ya. Kita sekarang menuju bait ke 43 sampai 47 yang mana kemarin sudah kita sedikit sampaikan tentang bait yang ke-43 beserta syarahnya. Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya pada kesempatan kali ini kita coba murojaah sejenak bahwasanya mat ya mat itu pada asalnya pokoknya itu ada dua ada mat asal ya ada mat far atau mat far'i yang mana yang kita kemarin pelajari bahwasanya mat asal itu ada disebabkan oleh huruf mat tersebut. Sedangkan mat far'i ada yang disebabkan oleh hamzah ya dan ada yang disebabkan oleh sukun. Nah, ini patut kita bedakan. Yang nanti mat asal ini ada ya atau mat tobi'i nanti ada yang dimulhakkan kepadanya. Ya, ada yang dimulhakkan atau dianggap bagian dari mat asal. Nah, mat farai ini nanti dibagi-bagi lagi, ya ada mat wajib, ya mat jais, ya dan seterusnya. Nah, kita uh, baca pada halaman 32 pada matan nomor 43. Qala an-nazim rahimahullahu taala فواجب hamzun ba'da همز fi kalimatin wa za bi muttasil yu'ad dha bi muttasil yu'ad وجائز مد وقصر انفصل كل, كلم كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا وبدل كأمان وإيمان خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا Nah, di sini uh, penulis ya menjelaskan tentang bagian-bagian mad far'i yaitu yang pertama fawajibun inja hamzun ba'daman yang kemarin kita juga sudah jelaskan secara ya global ya bahwasanya mat wajib inja hamzun ba'daman adalah apa mat yang terjadi jika ada hamzah setelah ada mad sehingga kita bisa tahu bahwasanya ketika ada hamzah sebelumnya ada mat, ya sebelumnya ada mat. Ya, ada hamzah, sebelumnya ada mat. Dalam satu kata bersambung maka itu disebut dengan mat wajib mutasil. Yang mana kita sudah kemarin kita sudah pelajari ya, ya secara sekilas bahwasanya uh, eh, mat wajib mutasil ini bisa dibaca empat, bisa dibaca lima, bisa dibaca dengan enam, enam harokah. Nah, kemarin ada catatan ya, ada catatan untuk kita bahwasanya kapan dibaca dengan ya 6 harokat ya. Itu ketika apa? Ketika hamzahnya terletak di ujung. Ya, dan kita wakaf di dalamnya. Ya, itu dibaca dengan mat 6 harokat. Maka kalau tidak demikian, maka kita baca dengan empat atau lima lima harokat Nah, ini penting untuk kita karena Eh, kadang kita membacanya 4 atau 6. Namun yang lebih uh, tepat di sini bahwasanya 6 itu dibaca ketika hamzah di ujung dan kita wakaf di dalamnya. Kalau tidak demikian uh, dibacanya 4 atau 5. Yang selanjutnya wajah izun madun wa qasrun infusil. Yang selanjutnya adalah mad itu boleh dipanjangkan ya wa qasrun dan dipendekkan maksudnya itu di dua harokatkan ya panjangnya dua harokat infusil ya jika dipisah maksudnya apa jika dia terpisah kullu bikil matin ya di dalam satu kata wahadal munfasil ya ini adalah majais munfasil maka yang disebut majais adalah mat yang mana apa yang mana datang setelahnya hamzah terpisah pada kata yang lain kalau tadi dalam satu kata kalau majais ini berbeda kata nah kadarnya di sini ya penulis Nawawi mengatakan boleh mat dan boleh kosor. Maksudnya kosor di situ mat dua harokat ya. Terus e, mat di situ apa bisa dibaca empat atau lima. Nah, ini kita patut perhatikan ya eh, mungkin tersebar ya di kalangan kita bahwasanya e, mat jais ini boleh dibaca dua gitu ya. Boleh dibaca empat boleh dibaca lima nah, tanpa ada apa tanpa ada koid tanpa ada syarat gitu ya nah bebas gitulah istilahnya kalau kita ya bahasa kita bebas boleh dua boleh empat boleh lima nah, namun ini kurang tepat ya yang seperti ini kurang tepat yang tepat bagaimana yang tepat boleh dua memang namun kita harus mengikuti ya kaidah kaidah toyibatun nasr ya. Nah, dan ini ya harus dipelajari kalau mau membaca dengan dua harokat. Nah, kalau yang empat dan enam, ah, 4 dan lima itu sudah masyur, Ya, sudah masyur, Nah, sudah masyur. maksudnya apa? Sudah ya yang kita sering baca itu biasanya yang masuk kategori ya kaidah yang dibaca dengan empat atau lima. Kalau kaidah dua itu kaidah lain. Ya dalam artian kita masuk jalur lain. Ya, perlu belajar lagi kaidah tayyibatun nashar. Nah, ini patut kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita campur adukkan bacaan mad jaiz dan mad wajib. Nah, pendengar radio muslim yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan lanjutkan pembahasan majais ya kita bisa lihat di buku nah, nanti Mas Yusuf ya uh, bisa dipraktikan gitu bagaimana membacanya. Nah, majais ini Ya kita bisa lihat kata-katanya ya ayuha kalau di buku. Terus qalu amanna wafi fi anfusihim ya wa fi anfusikum. Nah, di situ bisa kita lihat nah, itu bukan satu kata ya ayuha tapi dua dua kata yaitu ya plus ayuha Ya, jadi ya ya harfun nida di situ ayyuha ya ditambahkan ay ayyuha sehingga di situ bukan satu kata tapi dua ka dua kata nah, kadarnya dua atau empat atau li atau lima nah terus kulu amana mereka mengatakan apa ya e, amana ya apa kami beri kami beriman nah di situ sudah berbeda ya berbeda kah kata wafi al anfusikum nah, ada fi plus hamzah anfusikum maka itu dibaca dengan empat atau lima. Nah, di dalam Al-Qur'an mat wajib dan mat jais ini ya ditandai dengan apa? Ya, garis panjang ya di atas. Ya, kayak bendera gitulah ya, kayak bendera berkibar. Nah, itu adalah tanda mat wajib dan mat jais di dalam Al-Qur'an. Sehingga main amannya ya, triknya kita agar tidak salah, maka bacalah ya mat yang ada ya tanda garisnya panjang tadi atau kita katakan bendera gitu ya gampangnya simbolnya nah itu bacalah dengan empat harokat jangan dibaca dengan apa dengan dua harokat ya jangan dibaca dengan dua harokat baca dengan empat harokat nah empat harokat berarti seperti membaca empat huruf abatasa ya abatasa a a a batasa. Ya, kalau uh, apa dua harokat na a berarti a ya a itu dua dua harokat. Kalau empat harokat tinggal ditambah dua lagi. Nah ini ya butuh latihan terus ya latihan terus. Oke, nah, nah coba uh, Mas Yusuf dibaca. Um, praktikan yang dua, praktikan yang empat coba. Nah, coba saya enggak kasih contoh ya. <laughs> coba Mas, silakan. Ya ayyuha, coba. Ya ayyuha. Nah, ini yang berapa Mas? Dua. Nah, dua. Coba yang empat. Ya ayyuha. Coba yang dua ulangi. Ya ayyuha. Nah, ini kepanjangan Mas yang dua. Ya, terlalu panjang sedikit saja. Coba ulangi Mas. Ya ayyuha. Nah, Dua harokat itu seperti mengucapkan na'a misalnya. Na'a berarti a. Gitu aja. Ya ayyuha, ya ayyuha. Nah, seperti itu. Itu dua harokat. Ya, dua harokat. Coba ulangi mas. Ya ayyuha. Nah, terus yang empat harokat. Ya ayyuha. Nah, deh, bagus yang empat harokat ya sudah benar. Coba yang sampingnya yang tengah. Kulu amanna. Ini berapa harokat mas? <laughs> dua mas. <laughs> dua. <laughs> coba dibaca dua dulu coba. Kulu amanna. Nah, lunya pendek mas, dua harokat. Jangan di sampai empat. Kulu amanna. Oke ya. Nah, jadi sama panjangnya dengan kunya. Ya. Kulu amanna. Kulu amanna. Coba ulangi. Kulu amanna. Oke, terus yang empat harokat. Kulu amanna. Oke, naam ya. Eh, hati-hati ya mas yang dua harokat ya mas. Ya untung aja antum nggak milih yang dua harokat kan ya. <laughs> Ini harus belajar lagi soalnya kalau milih yang dua harokat. Ya, ya nggak apa-apa kalau antum pilih milih dua harokat berarti siap harus belajar yang jalurnya tayyibatun nasyar. Terus mas yang sampingnya wa fi anfusikum. Coba ulangi. Wa fi anfusikum. Terus yang empat harokat. Wa fi anfusikum. Nah, ya. Nah, seperti itu membacanya yang dua harokat dan empat harokat. Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi contoh dari yang dua harokat dan empat harokat. Kita tidak contohkan yang lima harokat karena sangat mirip dengan empat empat harokat gitu ya sangat mirip dengan empat harokat ini menandakan apa ya kadang berlebih sedikit yang empat harokat itu tidak masalah gitu ya tidak masalah waktu itu kita sudah sampaikan bahwasanya mat farai hukum asalnya itu lebih dari dua dua harokat maka terkadang apa kita bisa lebih gitu ya lebih dari misalnya empat lima gitu nah yang patut kita perhatikan jangan apa? Jangan terlalu panjang. Misalnya sampai 8 harokat. Nah, ini ya. Misalnya uh, karena ya misalnya karena mengikuti uh, eh, langga misalnya. Nah, ini jadi 6 har jadi misalnya 10 harokat misalnya ya ayyuha. Nah, ini kan terlalu panjang. Ya. Unu amanna. Misalnya seperti itu, gitu ya. Padahal kadarnya berapa? Kadarnya 2 atau 4 atau 5. Maka uh, boleh kita menggunakan nada gitu ya, boleh. Namun apa yang patut kita perhatikan adalah nad, bukan nada tolak ukur kita. Namun tolak ukur kita ya apa panduan ulama bagaimana memba membacanya. Ulama sudah memberikan kaidah bahwasanya Mat jais itu empat harokat. Empat harokat itu sama dengan membaca empat huruf. Nah, bagaimana membaca empat huruf? Nah, seperti itulah membaca mat mat jais. Mat wajib pun demikian, ya. Nah, tadi tidak aja yang tidak ada yang panjang ya, sebanyak misalnya 10 harokat. Nah, nanti kita akan bahas. Biasanya ini sering terjadi pada apa? Mat apa? Nah, di bait selanjutnya. Ya, e, jadi tadi ada contoh-contohnya di ya di buku ada ya ayyuha qalu amanna ya dan sebagainya. Nah, yang patut kita jadi catatan penting di sini bahwasanya mat jais ini ya kita ingat-ingat mat jais ini ya khudu ya nafsal hukmil madi al munfasil. Ya di situ bahwasanya ada hukum mat munfasil yaitu mat silah al-kubro. Jadi eh, ada hukum sendiri di mat lazim ini ya yaitu mat silah al-kubro. Ibaratnya turunan gitu ya. Di sini nggak ada mas, di sini tidak ada di buku. Tapi ada di dalam Al-Quran mat silah al-kubro. Kita nanti sebutkan. Wa yakunu hadzal madu indal wasli idza waqa'at ha'ul kinayah al matmumah ya awil maksurah baina mutaharrikaini ala an yakunal Nah, di sini bawahnya dikatakan ya apabila ada hak kinayah ya hak kinayah yang di atau yang dikasrah di antara dua harokat ya di antara dua harokat dan dia harokat keduanya itu berupa hamzah. Ya, contoh di dalam Al-Quran. Gampangnya gini, ini tuh tadi kan kita katakan bahwasanya hamzah terpisah dari kata. Ya Mas ya? ya. Hamzah terpisah dari kata. Berarti ada dua kata ya. Nah, di sini ada turunannya. Ya, bahwasanya ada haul kinayah atau kita bisa sebut hak domir seperti itu. Ya, ada hak domir. <clears throat> Nah, setelah hak domir ini, terus ada hamzah. Berarti sama-sama terpisah ya dua harokat ya. Nah, kalau tadi bedanya mat bertemu ham, hamzah. Kalau ini ada haul ya atau yang disebut dengan hak domir, itu bertemu dengan apa tadi ham, hamzah. Nah, berarti ada Hak, ada hamzah. Ini contohnya ada. Kita contohkan misalnya di juz 30 malahu له أخلده ya kalla la yumna malahu di situ ha ya toh ada ham hamzah akhladah nah, di situ dikatakan bahwasanya itu namanya matsilah ku kubro ya atau matsilah tawilah nama lainnya ya nah itu dibaca ya dibaca di sini empat atau lima harokat ya empat atau lima harokat sebagaimana matja ismun fasil. Ini turunannya jadi ada matja ismun fasil, tapi nggak boleh dibaca dua, ya tapi tidak bisa dibaca dua. Nah, turunannya jadi ada hamza. diingat-ingat, ya ada hamza, ada ha, haul ya. terus ada hamza setelahnya maka itu disebut matsilah al kubro ya atau matsilah tawilah Nah, malahu akhladah. Nah, bisa dilihat di Al-Qur'an. Di situ pasti tandanya ada benderanya juga. Ya, di situ pasti ada tanda benderanya juga. Nah, itu menanda dibaca empat. Ya, alhamdulillah di Al-Qur'an sudah tandanya sudah jelas gitu ya. Sudah jelas. Yang jadi masalah kalau nggak ada tandanya. Nah, kita kalau nggak ingat kaidah, nggak ada tanda, nah, ini salah nanti bacanya. Gitu ya. Biasanya kalau di Al-Qur'an Madinah ma panjang lahu ada ha gitu ya lahu terus ada wawu kecil ya wawu kecil di bawah terus ada benderanya ya benderanya itu menandakan matsilah al kubro dan dibaca empat h, harokah nah itu catatan penting untuk di majais munfasil Pendengar radio muslim yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di bait selanjutnya di bait ke-45, wa mithlu dza in 'arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Ya, di sini dikatakan bahwasanya seperti mad jaiz, ya yang boleh dibaca panjang dan qasar. Ya, terus jika ada huruf yang disukunkan, perhatikan, jika ada huruf yang disukunkan karena waqaf, ta'lamuna au nasta'inu ya itu dinamakan apa mat arid li arid sukun ya gampangannya ada mat tabi'i terus setelahnya ada huruf terus kita wakaf di situ gitu ya nah, biasanya apa di surat ya di akhir-akhir ayat mat arid li sukun nah hukumnya apa hukumnya boleh dibaca dua boleh dibaca empat boleh dibaca en enam Nah, ini uh, boleh ya. Ini ketika nomor tiga ya. Mat arif di sini adalah yaitu apa-apa yang datang pada setelahnya huruf mat atau lin sukun karena wakof. Nah, di sini beliau langsung mencantumkan lin ya. Langsung mencantumkan mat lin. Oke, yang itu nanti ada pembahasannya sendiri ya. Contoh, kalau di sini uh, penulis nazam mencontohkan apa? Ta'lamun, nasta'in. Uh, kita biasanya nemu di mana ini? di akhir ayat. Ya di akhir ayat. Misalnya di surat apa? Al-Fatihah ya. Nah, dia boleh dibacanya panjangnya berapa? Dua, dua empat, enam. enam ya. Nah, dua, empat dan enam atau enam ya atau enam. Nah maka ketika kita membaca ya ini yang saya sebutkan tadi. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah, misalnya terlalu panjang Ya toh? Nah, ini hati-hati kita. Karena misalnya mengikuti nada misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, misalnya seperti itu, misalnya. Nah, apakah itu sesuai dengan dua atau empat atau enam harokat? Ya, kita koreksi masing-masing. Ya, kalau itu sesuai ya silakan, gitu ya. Tapi kalau tidak sesuai, nah itu berarti kita harus membenarkan bacaan kita. Boleh kita baca dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, boleh dibaca dua. Syekh Al-Minsawi itu di dalam muratalnya biasanya membaca dua. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, cuma kayak gitu. Dua harokat. Nah, boleh empat ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu empat. Ya. Atau bacaan enam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ya itu ya sekitar enam, ya sekitar enam. Nah, ini uh, patut kita perhatikan ya. Jadi nggak boleh panjang-panjang ya baca di akhir ayat itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Uh, kadang seperti itu. Ya, itu uh, terlalu berlebihan gitu ya yang demikian. Ya Allah taala alam bisawab. Nah, kita coba praktikan yang khauf al-bait al-muflihun. Ya, coba kita uh, baca Nah, coba masnya dipraktikan masnya. Khauf al-bait al-muflihun itu tepatnya ya dikatakan adalah uh, apa? Uh, mat atau lin sukun tadi, mat lin tadi. Yang lebih tepatnya gitu. Coba Mas. Khauf. Nah, antum mau baca berapa? Dua. Nah, dua coba, dua dulu coba. Khauf al-bait al al-muflihun. Nah, coba Mas yang <laughs> yang yang ano, yang apa? Yang dua harokatnya benar-benar khauf. Ya, faknya ditampilkan al bait ya, al muflihun. Nah, coba khauf mm -hmm. al bait mm -hmm. al muflihun. Nah, dua harokatnya belum yang muflihun. Muflihun. Muflihun. Oke, okay, ya. Terus yang empat mas ini yang biasa coba khauf al al bait al muflihun. Oke, okay, ya. Nah, seperti sudah sudah benar gitu ya yang seperti itu. Biasanya kita uh, jumpai dia apa? Di ila fi quraish Ya toh? ra ya shin. Nah, itu namanya matlin. Ya, ada matlin di situ ya ya, di ila fi quraish ila kalau ya ila fihim rihlatasyita'i was-sayf nah, itu matlin semua gitu ya nah, kalau yang mat arid sukun tadi intinya ada mat ya kalau mat arid sukun ya it, ada mat tabii terus setelahnya huruf ya setelahnya huruf apa? Kita pingin wakaf di huruf tersebut. Jadi matnya itu menjadi kita wa wakaf ya. Nasta'in. Itu kan ain kasroh ya sukun itu matobi matobi. Setelahnya ada huruf nun ya toh nunnya kita kan ya kita wakafkan di situ itu namanya mat arid li sukun. Sedangkan kalau uh, di sini ya, di sini beliau langsung mencontohkan ya bahwasanya ada khauf. Nah, khauf ini wawu dan alif itu matobi bukan? Iya. Nah, wawu dan nah. alif. Ada alif, wawu. Wawunya disukun, matobi bukan? Matobi. Nah, matobi. Matobi juga. <laughs> Gimana? Hah? Bukan ya? Oh. Bukan ya. Kalau matobi itu apa? Hmm? Alif dengan apa? Fat fathah. Wawu dengan dom dhamma, ya ya dengan kas kasro. Nah, sedangkan khawf itu nggak masuk ke mat arid disukun. Ya, jadi jangan dicampur adukkan ya. Ini adalah ya kita sebut di sini mat lin ya. Bahwasanya di sini dikatakan wawu an an ya'tiya ba'dal harfil lin ya. Setelah huruf lin, huruf linnya itu wawunya itu Mas sama al-bait itu yaknya itu, itu wawu sama ya huruf lin gitu ya. Itu disukun ya. Ya di, bawahnya dia disukun arid li ajl waqaf. Yang mana dia diwaqafkan ya pada huruf tersebut. Wasumia bil madil alin yaitu dinamakan madlin. Li'annal harf alladhi yamutu huwa harfu lin. Nah, karena huruf yang kita uh, apa yang kita berhenti di situ adalah huruf-huruf lin. Nah, di sini bahwasanya diterangkan wa harfal lin kama aslafna huma al wawu wal ya'u yaitu wawu dan ya saja. Ya, sehingga kalau ada wawu disukun ya, wawu disukun, ya disukun ya sebelumnya ya eh, fat di fathah maqablahuma ya di sebelumnya di fathah Kan tadi khauf ya di fathah ya, khoknya ya. Bait baknya di fat fathah. fathah. Nah, ini dinamakan apa? Mat matlin ya, matlin. Nah, matlin ini uh, boleh dibaca dua, boleh dibaca empat, boleh dibaca enam. Statusnya boleh. Kalau ini boleh milih beneran. Ya, kalau ini boleh milih beneran. Terserah. Matlin mau dua, boleh empat, boleh enam. Mat arit pun boleh. Ya, tapi nanti ada aturannya ya ada aturan bakunya ya itu kita bisa lihat di eh, ya tajwid Imam Syafi'i yang hitam di bagian paling belakang itu ada aturan mat ya misalnya gini misalnya mat matlinya dibaca dua nanti mat aritnya dibaca berapa gitu ya nggak boleh ngasal nah kalau pengen aman main aman bacalah empat dah selesai ya pokoknya empat itu kalau masalah mat itu main aman pertengahan gitu ya Pain pertengahan. Misalnya berarti Bismillahirrahmanirrahim. Empat, ya. Itu mata apa tadi? Him. Hmm, mata is. Eh, him. Kan mau wakof ini, wakof tadi. Apa mata apa? Mat lin. Eh. Him mat arid li arid li sukun kan? Ya. Ha terus apa? Dia sukun ini diapakan di kasroh berarti apa? Mat tobi mat i Ya, terus setelahnya mimnya di apa? Di wak wakof. Ya, tadi sudah dijelaskan ya ada huruf mat dan hurufnya di wa wakof. Nah, berarti itu mat arid disukun. Mat arid sukunnya kita baca empat. Ya, terus di ilafi Quraisy. Nah, juga dibaca berapa? Hmm? Empat. Empat. Yang dipanjangkan i-nya ya, bukan shin-nya ya Quraisy gitu bukan Quraisy nah gitu ya ya shinnya ini <laughs> panjang kan jangan oke ya seperti itu nah, untuk penjelasan apa e, bagaimana ketentuannya bisa dibuka di buku tersebut ya untuk menambah e, apa pengetahuan kita tentang mat arid dan matlin ini nah ya Selanjutnya yang materi terakhir pada kesempatan kali ini ialah aukut dimal hamzu alal maddi atau didahulukan hamzah atas mad wadab badal ka'amanu wa imana. Nah, ini diingat-ingat. Ya, atau jika hamzah didahulukan sebelum mad. Kalau tadi hamzah di belakang mat. mat. Kalau sekarang hamzah di depan mat. mat. Maka ini disebut mat badal. Ya, mat mat badal. Nah, ini penting ya untuk kita ketahui namanya mat badal. Nah, mat badal ini dibaca dengan berapa harokat? Hmm? Eh, dua, Ustaz. Ya, dibaca du? dua. Dua, karena dia ibarat apa? Ibarat mato? Matobi'i. Matobi'i, ya ibarat matobi'i. Nah, makanya <clears throat> bahasanya ya mat badal ini mulhaq bil asal yaitu dianggap dengan matobi mat Tabi'i bagian dari mat Tabi'i. Walaupun di sini beliau menyebutkan di bagian mat fara'i, ya. Nah, ada sebagian buku yang menyebutkan mat badal ini masuk ke mat asal, ya. Allah taala alam bisawab. Nah, kita eh, apa pengertiannya mat badal? Ya, yaitu apa-apa yang huruf hamzahnya mendahului huruf ma, ya. Di sini e, bisa kita lihat ya dinamakan mat badal ya karena apa? Karena huruf mat tersebut itu digantikan oleh hamzah secara umum ya eh, asal hurufnya itu fal aslul kalimati ibaratun an hamzatainil al awal mutaharrikah wasani sakinah ya contoh mas jadi sebenarnya mat badal ini huruf hamzanya itu ada dua. Ya, kenapa dia jadi ba? badal? Matnya, huruf matnya itu menggantikan ham hamzah. hamzah. Nah, amanu amanu itu aslinya adalah amanu. Ya, amanu aslinya adalah amanu. Maka hamzah yang kedua dirubah menjadi fat fathah, ya. Nah, ini merupakan uh, apa? mat yang mana e, dinamakan mat badal. Namun di dalam Al-Qur'an nggak semuanya ya, nggak semuanya e, hamzah yang sebelumnya mat itu pasti mat badal, belum tentu. Gitu ya, belum tentu. Nah, yang penting ini kita contohkan di sini ya. Kalau utu itu aslinya utu ya. Imana i imana. Nah, seperti itu. Coba Mas u Utu mm imana ama amanu oke okay, ya ulangi coba yang amanu amanu nah ya uh, ini adalah contoh dari mat badal sendiri yaitu utu imana amanu ya di mana kita bisa lihat di situ panjangnya dua dua harokan, walaupun uh, boleh nah, ini boleh dibaca dua, boleh dibaca empat, boleh dibaca enam kalau ngikut riwayat Warsh. Ya, nah, ini beda lagi ya bacaannya ya. Nah, kalau ikut riwayat Warsh boleh dibaca dua, boleh dibaca empat, boleh dibaca enam. Tapi kita nggak ikut riwayat tersebut. Tapi kita belajarnya syatibiyah. Ya. Nah, itu pelajaran pada kesempatan kali ini ya pada uh, masih terakhir sisa satu sebenarnya namun waktu yang tidak cukup ya maka kita akhiri pada mat badan insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan melanjutkan sekaligus merampungkan jenis-jenis mat lazim karena e, bait ke-47 itu berhubungan erat dengan bait sampai 57 Nah, sampai sini dulu lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab. Baik Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Sobat Muslim berada, baru saja kita bersama-sama menyimak materi atau pembahasan pada malam hari ini dalam kajian atau pembelajaran belajar tahsin Al-Quran. Dan insya Allah pembahasan akan dilanjutkan kembali pada sesi yang kedua yaitu sesi praktek membaca Al-Quran dan juga menjawab pertanyaan yang datang dari sebab muslim semua. Untuk itu, Wira himbau kepada teman-teman semua, para pendengar setia di muslim bagi yang memiliki pertanyaan, bisa kirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 Baik, kita akan ambil jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah menebarkan sunnah.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 Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Sobat Muslim berada, Kembali lagi bersama Wira pada hari ini menyapa sobat muslim semua dalam acara belajar tasin Al-Quran yang dibersamai oleh Kak Herbi dan juga Kak Yusuf pada malam hari ini. Kita baru saja menyimak pada sisi yang pertama yaitu pembelajaran atau materi kajian pada malam hari ini dan insya Allah Selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang kedua yaitu sesi praktek membaca Al-Quran sembari menunggu apabila ada pertanyaan datang dari sobat muslim semua. Begitu baik, Tafadol KM bisa dimulai untuk prakteknya. Nah ya, uh, silakan dibuka Mas Yusuf di surah Al-Insyikab ya. Kita uh, baca dari ayat ke 12 ya. Kita baca dari ayat ke-12 karena sebelumnya kita sudah praktik ya insyaallah pada sampai ayat tersebut. Nah, ya sembari kita menunggu jika ada yang ingin store hafalan atau yang ingin bertanya, kita coba melanjutkan bacaan uh, juz 30 kita. <clears throat> sudah didapat Mas ya? Sebentar. Ayat 12 ya? Iya, uh -uh. Sudah, Ustaz. Nah, kita uh, mulai dari ta'awud terlebih dahulu, nanti saya baca terus antum baca. <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, ya. Nah, itu sengau eh, sengaunya tidak ada ya mas ya po cuman po nah, tapi po nah, maka bacanya yang keras saja mas nah tidak usah malu-malu gitu ya tidak <laughs> usah malu-malu ya karena baca Quran itu e, ibaratnya kita apa ya istilahnya jangan ter apa jangan tidak ngomong gitu ya jangan gerinyem gitu ibaratnya ya tapi e, dibuka mulutnya agar bacanya baik <clears throat> oke okay. ويصلى سعيرا شباب ويصلى سعيرا ويصلى ويصلى ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور Nah, roknya ditampilkan, Mas. Oh. Al-layahuru. Coba. al layyahur Nah, roknya tebal, Mas. Huru. Coba. Hur. Nah, masih belum ya, Mas ya? Enggak <laughs> apa-apa, enggak apa-apa, enggak masalah gitu ya. Namanya belajar ya. Insya Allah nanti lama-lama bisa. <clears throat> Oke. Okay. Bala inna ربه كان به بصيرا coba Bala in hmm, nanya kurang panjang mas Bala inna rabbahu kana bihi basira Basira Basira Oke okay. فلا أقسم بالشفق بلا ف فلا فلا أقسم بالشفق ها Qafnya mas بالشفق. بالشفق. Oke, Coba banyak mas Banyak dengan ba gitu ya Tapi tipis ba Coba bisyafaqo. Bisa bisyafaqo. Nah, itu bisa ya. Jadi jangan uh, apa jangan istilahnya jangan mba gitu ya. Uh, kayak bantul gitu ya. <laughs> ya baknya itu tipis gitu ya, baknya tipis. Walaini wa ma wasaqo. Walaili wa ma wasaqo. Nah, wa monyong dulu, Mas. Wa wasaqo wasaqa. Coba wa wa wa wa wa. Nah, walaili wa ma wasaqa. Walaili wa ma wasaqa. Wal qamari idza tasaqa. Wal qamari idza wal qamari idza wal qamari idza tasaqa ta idat ta idat tasaqo nah, coba ulangi mas wal qamari wal qamari idat tasaqo oke okay. la tarkabunna tabaqan an tabaqo latarkabunna tabaqan an tabaqa. Al nah, itu tebal ya Mas ya. Nah, kalau ada ada huruf isti'anya ya, po ya. Terus ya, kita lanjutkan fama lahum la yu'minun. Fama la. Fama lahum la yu'minun. Nah, hamzanya jangan diganti ain, Mas. Fama lahum la yu'minun. فما لهم لا يؤمنون La yu'minun. لا يؤمنون Oke ya, jangan diganti la yu. Nah, itu ain ya. Nah, ain. Oke, ada pertanyaan mas? Oh, monggo. Eh, baik sobat muslim, kita berikan sejenak prakteknya dan kita akan membacakan pertanyaan yang masuk pada hari ini. Ini ada dua pertanyaan eh, Kak Herbie. Ya, Kita akan langsung bacakan ya Kak. Untuk pertanyaan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Herbi. Waalaikumsalam. Terkait uh, panjang maksimal dari harokat itu seperti apa Kak? Kadang saya sering mendengar imam membaca itu di akhir ayat itu kepanjangan. Dan itu mungkin agak mengganggu ya Kak. Apakah itu, pertama apakah itu berpengaruh ke sholat kita? Dan untuk mengetahui secara jelas panjang maksimal harokat itu seperti apa kan? Itu yang hmm. pertama. Iya. Hmm. dan lanjut yang kedua. Saya belum jelas terkait mat arid lisukun tadi Ustadz. Apakah syaratnya harus ada mat dengan wakof atau hanya untuk bacaan di akhir ayat saja tadi wakof itu? Mohon nah. penjelasannya. Nah ya, e, apakah yang saya jawab yang kedua dulu? Ya, apakah mat arid lisukun itu Eh, hanya terkait pada akhir ayat saja? Jawabannya tidak. Ya. Setiap ada matobi ya yang ingin kita wakafkan di situ, maksudnya ada matobi terus setelahnya ada huruf dan kita ingin wakaf di situ, maka itu statusnya mat arid disukun. Gitu ya. Statusnya mat arid disukun. Ya, walaupun dia di tengah ayat misalnya, ya. Jadi tidak uh, eh, serta merta harus di akhir ayat. Yang penting kita wakaf. Ya, ingin wakaf di situ dan sebelumnya ada apa? Ada uh, eh, mat topii seperti itu. Itu untuk masalah tadi, masalah mat arid disukun. Jadi nggak harus gitu ya. Dan bukan juga di akhir ayat pasti mat arid li disukun. Karena tadi kita bisa temui apa? Ada mat apa? Mat lin Tadi ya, kita sudah bacakan ada matlin Quraisy. Nah, itu merupakan matlin yang bukan apa? Mat arid disukun. Terus yang pertama mengenai batasan mat. 6 harokat itu ibaratnya ya bagaimana imam membaca satu huruf dikali 6. Ya, misalnya imamnya lambat atau misalnya uh, e, koriknya lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu masih tergolong. Ya, masih digolongkan 6 6 harokat. Nah, namun kalau semisalnya bacanya cepat, satu hurufnya cepat, tapi kok belakangnya panjang sekali, nah ini yang patut kita pertanyakan. Nah, misalnya Alhamdu ya misalnya cepat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya seperti itu. Nah, namun Eh, masalah misalnya di Al-Fatihah ya, terutama untuk di salat ya. Nah, Wallah ta'ala alam untuk masalah seperti itu silakan ditanyakan yang lebih kompeten untuk masalah tersebut. Ya, yang e, pernah saya pelajari bahwasanya e, mat itu ada yang menggolongkan dia sifatnya tahsiniyah, yaitu untuk memperindah ya sifatnya tahsiniah Maka ketika orang itu kadang berlebihan, misalnya 6, 8 atau 10 gitu ya. Ya, itu tidak masalah. Namun agar lebih uh, nyaman di hati silakan tanyakan uh, kepada yang lebih berkompeten. Namun uh, lebih baiknya memang kita sebagai misalnya seorang imam atau uh, kalau kita membaca Al-Qur'an ya terapkan apa? Terapkan kaidah yang diterapkan oleh para ulama. para ulama. Bagaimana enam harokat itu di dibaca. Naam, wallahu taala alam bisawab. Baik, eh, terima kasih Kak Herbi atas uh, penjelasan dari pertanyaan yang masuk pada malam hari ini dan mungkin uh, bisa dilanjut lagi Kak untuk Nah, ini kita selesaikannya. Hmm. Oke, tadi sampai layu minunya, Terus kita lanjutkan. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Coba. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Nah ya nah, Jadi jangan dipotong-potong gitu ya mas ya Jangan Wa idha kuri ala jangan dipotong-potong pokoknya jangan sampai aja jeda ya, kecuali antum memang sengaja wakaf di situ ya terus kita lanjutkan nah kita perhatikan di halaman tadi 589 di ayat 21 itu ada Eh, tanda apa kayak apa ya kayak menara kecil nah <laughs> menara ya sulit ngomongnya ya apa ya ya pokoknya gitulah ya ada gambar menara itu menandakan apa sujud sahwi ya, sujud sahwi eh, sujud lawa <laughs> sujud di lawa. sujud di lawa <laughs> ya ya ayat-ayat sajadah ya kita disunahkan untuk apa sujud tilawah, tilawah. bukan sujud sahwi mas ya sujud sahwi lupa gitu ya. Iya. nah kita lanjutkan بل الذين كفروا يكذبون coba بل الذين كفروا يكذبون يكذبون يكذبون berhenti يكذبون يكذبون nah ya, jadi zal itu tempatnya di apa gigi dari atas ya mas ya ditempelkan sedikit tapi jangan apa jangan ditekan ya dan jangan sampai los juga ya jangan sampai los dengan gigi tapi ditempel saja hmm. gitu ya nanti kalau di terlalu tekan jadi yuka dibun nah, kalau terlalu los kayak tadi yuka zibun nah, gitu ya terlalu lepas terus kita lanjutkan well ya wa wa di sini kita baca tipis والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون coba wallahunya dulu mas dibenarkan coba wallah wal wa wallah wa wallahu coba wallah wallah wa wa nah coba Wa ya wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Coba ulangi masinnya ada tasdidnya itu. Coba ulangi. Fabash nah, Fabash Banyak ya Husya Maksudnya shin itu tafashinnya banyak Coba ulangi Fabashirhum bi'adabin alim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذي illalladzina amanu wa nah, panjang pendeknya Mas coba lagi illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajru ghairu mamnun eh, lahum coba ulangi dari lahum lahum ajrun ghairu ajrun ajrun nah, wa idhar coba ulangi ajrun ghairu mamnun coba ulangi lahum ajrun lahum ajrun ghairu mamnun. Eh, naam ya. Nah, itu uh, bacaan kita pada kesempatan kali ini ya di juz 30. Ya, hendaknya kita uh, lebih semangat lagi untuk belajar Al-Qur'an agar bacaannya baik gitu ya. Dan otomatis pastinya uh, kalau ingin lebih baik ya kita berhadapan dengan guru langsung gitu ya berhadapan dengan guru langsung agar lebih uh, intens belajarnya dan agar lebih mudah untuk dibenarkan oleh guru tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini dulu saja. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Ya, sekian subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 dan nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan 是啊